Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di kajian online kali ini dalam pembahasan kitab yang baru yaitu kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa. Sebuah kitab yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Utsman Sindi Hafizullah taala. Kitab yang akan berbicara tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Yang ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan kesempurnaan syahadat kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita akan baca seperti biasa dari kitab kitab yang kita baca yaitu kita masuk pada halaman yang keempat bagian mukaddimah penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahi almutafarridi bikibriyaihi wa 'azamatihi segala puji bagi Allah yang tunggal dengan kebesarannya dan dengan keagungannya al-mutawahhidi bisamadiyatihi wa uluhiyatihi yang esa yang tunggal al-mutafarrid dengan al mutawahid maknanya sama yaitu dialah yang satu ya bisamadiyatihi dengan sifat somadiyahnya sifat somadiyah adalah sifat yang terambil dari nama Allah As-Samad seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad As-samad adalah salah satu di antara nama Allah Ta'ala. Di antara nama Allah Ta'ala yang maha indah, Al-Asma'ul Husna, yang maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Ya. Dalam seluruh sifat Allah Ta'ala dialah yang maha sempurna. Ya. Seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaannya dalam hal ilmunya, dalam hal kudrohnya, kekuasaannya, dalam semua sifat-sifat Allah Ta'ala maka mencapai puncak kesempurnaannya dialah as-samad sehingga di antara tafsiran para ulama tentang makna as-samad dialah zat yang seluruh makhluk akan kembali kepadanya akan senantiasa butuh kepadanya karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala wa uluhiyatihi dan dia juga al-mutawahhid bi uluhiyatihi yang esa dengan uluhiyahnya yaitu dengan haknya untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada an-nabiyil ummi seorang nabi yang ummi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang ummi karena beliau termasuk di kalangan bangsa Arab, termasuk bagian dari bangsa Arab yaitu bangsa yang ummiyah yang tidak membaca dan menulis, yang belum pernah diturunkan kitab suci sebelumnya kepada mereka. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Sayyidi waladi Adam. Dia adalah pemimpinnya anak manusia, pemimpinnya anak Adam, seluruh manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fatahallahu bihi a'yunan umya yang mana beliau Allah Subhanahu wa taala membuka dengan beliau mata-mata yang buta wa adzanan summa dan Allah taala membuka telinga-telinga yang tuli wa quluban gulfa dan hati-hati yang tertutup man syarahallahu sadrahu dialah orang yang Allah taala lapangkan dadanya wa wada'a wizrahu dan Allah taala letakkan dosa-dosanya Allah Ta'ala ampuni dosa Rasulullah SAW yang lalu dan yang akan datang. Wa ala zikrahu dan yang Allah Ta'ala tinggikan reputasinya atau penyebutannya. Ya. Wa ja'ala dhillata wassigara ala man khalafa amrahu. Dan orang yang Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan sifat zillah, kerendahan, wassigara dan kekerdilan adalah pada orang yang menyelisihi perintah beliau ya فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون maka orang-orang yang beriman kepada beliau wa'azzaruhu dan memuliakan beliau wa nasaruhu dan menolong beliau wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau yaitu cahaya Al-Qur'an ulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin dan semoga salawat dan salam tadi juga terlimpah kepada keluarga beliau atau para pengikut beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Adapun setelah itu الحديث إذا haditha برسول الله bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lahu fil qalbi ladzatun. Sesungguhnya pembicaraan apabila berkaitan dengan Rasulullah saw maka dalam hati itu akan merasakan kelezatan. Ya. Wa fil lisani halawatun dan di lisan itu akan terasa manis. فبذكره صلى الله عليه وسلم تتزين المجالس تتزين المجالس وتتعطر الأفواه وتتشنف الأسماع maka dengan menyebut atau mengingat-ingat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membicarakan beliau sallallahu alaihi wasallam maka majelis-majelis akan menjadi indah wa tata'attarul afwahu dan mulut pun akan menjadi harum baunya. Watatashannaful asma' dan pendengaran pun akan terasa indah. walisa yakhfa anna huquqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi a'zamul huquqi wa asyrafuha. Dan tidak samar lagi bahwasanya hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya atas umatnya adalah hak yang paling agung, yang paling besar, wa asyrafuha dan yang paling mulia ba'da haqqihi jalla jalaluhu setelah haknya Allah Jalla Jalalahu. Yani hak yang wajib ditunaikan oleh manusia yang paling besar tidak lain tidak bukan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak yang paling besar setelah itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Was'adatu fid dunya wal akhirati murtabitatun bil qiyam bihadhil huquqi wujudan wa adaman dan kebahagiaan di dunia serta akhirat terkait atau terikat dengan pelaksanaan hak-hak ini yakni dari sisi ada dan tidaknya artinya adanya pelaksanaan hak-hak Rasulullah SAW ini orang yang mau melaksanakan hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada Rasulullah SAW ini apabila ada pelaksanaan maka maka akan terwujud yaitu kebahagiaan namun kalau dia tidak melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW, tidak menunaikan hak-hak Rasulullah SAW, maka akan tidak didapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan saadah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mau tidak mau dia harus menegakkan, menunaikan hak-hak Rasulullah SAW Maka ini merupakan pembahasan yang sangat penting agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Wa fil asturil qadimati talkhisun li ahammi hadhil huquqi dan pada baris-baris yang akan datang adalah merupakan ringkasan terhadap hak-hak yang penting. Hak-hak yang penting ini. Ini ringkasan dari yang terpenting dari hak-hak Rasulullah SAW ini karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hak-hak Rasulullah SAW itu sangatlah banyak, ya, sangat banyak sekali. Maka disebutkan di sini adalah hak-hak yang terpenting yang wajib untuk kita tunaikan. Ya, tadkiran biha wahasan alaiha yang ini akan disebutkan hak-hak tersebut sebagai peringatan bagi kita oh, tentang hak-hak itu wahasan alaiha dan anjuran motivasi untuk menunaikan hak-hak tersebut. Wallahu waliyut taufiq dan hanya Allah Ta'ala dialah yang mengurusi taufik bagi kita semua maka kita memohon memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufiknya agar dia Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat tentang hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan juga agar menjadikan ilmu ini ini bermanfaat Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hak-hak ini kita menunaikan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan lanjut yang pada pembahasan hak yang pertama di antara hak-hak Rasulullah SAW pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.